المطهرون من البشر وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الملائكة الكرام dan mereka mengatakan bahwa al mutahharun ada yang mengatakan wal bashar manusia ada yang mengatakan al malaikah Dan Syekh Saleh mengatakan walaupun ditafsirkan ayat itu adalah al-malaika Fa'ina dalika yatanawul bashar bidalalatil isyarah mencangkup kepadanya al-bashar manusia dengan dalil hadis Nabi SAW la yamasul mushaf illa tahir. Hmm. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali mereka dalam keadaan suci. Hadis dari hadis Abdullah bin Abi Bakar yang di yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Al-Ghalil. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya itu yahrumu alal muhdis as-salatu fardhan au naflan. Diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas salat wajib ataupun sholat sunnah. Karena berwudu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "La يقبل الله ahadikum أحدكم ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian apabila mempunyai hadas sehingga dia berwudu. Dan bersuci adalah merupakan miftahus sholat. Kuncinya Sebagian oleh Nabi SAW mengatakan, miftahus sholat tahur. <clears throat> Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu yahrumu 'alal muhdis at-tawaf bil bait. Diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas baik hadas kecil ataupun hadas yang besar at bil bait. Tawaf di Ka'bah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tawaf bil bait salat. Tawaf dalam kali bil bait termasuk dari salat. Ila ayakuna abah fihil kalam. Tawaf Ka'bah itu Nabi mengatakan termasuk dalam salat. Ila anallah abaha fihil kalam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berbicara طيب قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي berkata Syekh Saleh hafizahullah taala wa وأما الأشياء allati tahrumu على المحدث dan amalan-amalan yang diharamkan alal muhdis bagi mereka yang mempunyai hadas akbar khasatan itu hadas akbar yang besar fahia ini khusus hadas akbar yaitu yang pertama yahrumu alal muhdis hadasan akbar qiraatul Quran Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala Yahrumu alal muhdith Hadatan akbar Qiratul Quran Diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadat yang besar Qiratul Quran Membaca Al-Quran Li hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu la yahjubuhu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Quran syai'un laisal janabah Berdalilkan dengan hadis Ali bin Abi Thalib La yahjubuhu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang sesuatu apapun yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam anil Quran syai'un Laisal janabah yakni tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi Nabi alaihissalatu wassalam untuk membaca Al-Quran selain janabah. Rawu Tirmidhi wa ghairuhu wa lafdu Tirmidhi Al-Quran ma lam yakun junuban bahwa dibacakan kepada kami Al-Quran malam yakun junuban selama tidak dalam keadaan junub. Fahada yadullu ala tahrimi kiraatil Quran ala junub. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya membaca Al-Quran ala junub bagi mereka yang mempunyai hadas akbar junub wa bi'manahu al-ha'id wan nufasa dan juga yang semakna yaitu al-ha'id wan nufasa karena hadas akbar adalah yang mewajibkan kepadanya untuk mandi sedangkan hadas asghar yang mewajibkan kepadanya untuk berwudu. Ini hilang dengan berwudu. Sedangkan hadas akbar harus mandi. Junub dan juga al-haid wan nufasa perempuan yang haid dan juga perempuan yang mengalami nifas. Walakin rakhasa ba'dul ulama ka Syekhul Islam lil haid an taqra al-Qur'an idza khasyat nisyanahu <clears throat> Akan tetapi sebagian para ulama memberikan keringanan. Syekhul Islam seperti Syekhul Islam di Taimiyah rahmatullahi taala alaih lil haid an taqra al-Qur'an idza khasyat nisyanahu. Apabila perempuan yang haid itu dia ditakutkan lupa, ini hilang hafalannya. <clears throat> Para hadirin hafizakumullah taala, ini pembahasan tentang membaca Al-Qur'an dalam keadaan mempunyai hadas akbar yang besar. Sebagian para ulama Qaul jumhur ulama mengatakan bahwa haram bagi mereka yang mempunyai hadas akbar membaca Al-Qur'an masuk kepadanya junub, al-haid dan juga perempuan yang mengalami nifas. Berdalilkan dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Dan khilaf di antara para ulama, sebagian ada yang mengatakan memperbolehkan, sebagian ada yang mengatakan mengharamkan dilihat dari apakah hadisnya itu sahih atau tidak hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi kita baca bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yakni la yahjubuhu tidak ada yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam dari membaca Al-Qur'an kecuali janabah. Hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib. Para ulama sebagian para ulama membaifkan hadis ini. Hadis Ali bin Abi Thalib. Para ulama yang membaikkan hadis ini yang diantaranya itu Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih. Dan juga Imam Syafi'i wal Baihaqi wal Khattabi dan juga di antara para ulama yang membaikkan hadis ini al allamah Syekh Al-Bani rahimahumullah taala. Mereka mengatakan bahwa hadis ini sanadnya lemah karena di dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Abdullah ibnu Salimah Al-Maradi Abdullah ibnu Salimah bukan Salamah tapi Salimah Abdullah ibnu Salimah Al-Maradi Abdullah bin Salimah didaifkan oleh para ulama. Yaitu hadis Ali bin Abi Talib la yuhjibuhu anil Quran syai' laisa al-janabah. Dengan lemahnya hadis ini, baifnya hadis ini, para ulama mengatakan diperbolehkan untuk membaca untuk membaca Al-Quran bagi mereka yang junub dan juga perempuan yang haid wan nufasa. Nah. Bahkan sahabat Nabi alaihi wasallam dengan sanad yang sahih Ibnu Abbas membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan junub. Ibnu Abbas baca Al-Quran dalam keadaan junub. Dan hal ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyani dalam setiap keadaan. Ini dalil menunjukkan bahwa <coughs> diperbolehkan bagi mereka yang junub dan juga yang perempuan yang haid dan nifas untuk membaca Al-Qur'an Hadis Aisyah bahwa Nabi alaihissalatu wasallam yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun dan kami senantiasa menjaganya, memeliharanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikra. Az-zikra di sini yaitu Al-Quran Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala Alayh Sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya Fathul Bari Bahwa Az-Zikir Am Zikir di sini adalah umum Min ayyakuna bil Quran Au bi ghairihi <coughs> Bahwa zikir di sini adalah umum Bisa saja dengan membaca Al-Quran ataupun dengan yang lainnya. Dengan ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasalam yazkurullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyani dalam setiap keadaan. Dengan ini bahwa pendapat yang rajih wallahu taala alam bahwa mereka yang mempunyai hadas akbar baik junub ataupun al-haid ataupun nufasa diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Karena Nabi alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Dan mereka yang mengatakan bahwa diperbolehkan untuk membaca Al-Quran bagi mereka yang mempunyai hadas akbar karena tidak ada dari larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan hadis yang kita baca di Salim Abi Talib sanadnya lemah. Allah taala alam. Dan ini juga merupakan tarjih dari Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Nah, di sini sebutkan, lakin rakhasa ba'dul ulama Syekhul Islam di Taimiyah lil haid untuk membaca Al-Qur'an apabila ditakutkan lupa. Lupa dari hafalannya. Kenapa dibedakan antara junub dan juga al-haid? Di sini dibedakan karena seseorang yang junub dia bisa menjadi suci langsung mandi di saat itu. Berbeda dengan perempuan yang al-haid. Harus menunggu dia waktunya. Kadang satu minggu, kadang lebih ataupun kurang. Dan juga perempuan yang nifas nunggu waktu yang cukup lama. Sebagian mengatakan 40 hari. Berbeda dengan junub, waktu itu dia bisa mandi, bisa suci. Akan tetapi yang sahih Allah taala alam boleh semuanya boleh baik junub ataupun al-haid ataupun an-nufasa untuk membaca Al-Qur'an walaupun mempunyai hadas akbar. <clears throat> Wa qala wala ba'sa ay yatakallama al-muhdith bima wafaqa al-Qur'an in lam yaqsid al-Qur'an bal ala wajh al Dikata oleh Hafidullah Ta'ala diperbolehkan ayat takallam al-muhdis orang yang punya hadas akbar untuk berbicara bima wafakul Quran yakni Wafakul Quran inlam lam yaqsidil Quran yakni makna Al-Quran sama kan tapi tidak memaksudkan membaca Al-Quran akan tapi dari segi berzikir seperti bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasalam kana yadhkurullah ala kulli ahyanih bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berzikir kepada Allah subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Walau khulasa dari pembahasan ini bahwa mereka yang mempunyai hadas akbar junub, al-haid, junufasa perbolehkan untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan mutlakan mutlakan. Qala hafidhahullah taala yang kedua yahrumu 'alal muhdits hadatsan akbar min janabatin aw haidin aw nifasin al-lubs fil masjid bi ghairi wudu'in liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu dikatakan oleh hafizahullah taala wa yahrumu dan diharamkan alal muhdis hadasan akbar bagi mereka yang mempunyai hadat yang besar min janabatin atau haidin au nifas dari junub atau haid pun nifas alub fil masjid berdiam diri di masjid bi wudu bi wudu tanpa mempunyai wudu. Liqalihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban ila abiri sabil hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian melakukan salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun sehingga kalian mengetahui apa-apa yang kalian ucapkan. Wala junuban dan juga orang-orang yang junub illa abiris sabil kecuali bagi mereka yang abiris sabil yang lewat hatta taghtasilu sehingga mereka sampai mereka mandi Ay yaitu la tadkhulul masjida lil baqa'i fihi. Dikatakan oleh Hafizahullah taala yaitu janganlah masuk ke masjid lil baqa'i fihi untuk berdiam diri di dalam masjid. Wa qali sallallahu alaihi wa alihi wasallam La uhilul masjida lil lihaidin wala junubin tidak halal masjid bagi mereka perempuan yang haid wala junubin jala junubin dan juga orang-orang yang junub rawahu Abu Daud min hadis Aisyah wa sahahu Ibnu Khuzaimah permasalahan yang kedua dikatakan oleh Hafidhullah taala diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas yang besar berdiam diri di masjid. Berdirikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abiri sabin hatta taghtasilu yaitu janganlah masuk ke masjid lil baqa'i wala junuban lil junub. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha <coughs> tidak halal masjid bagi mereka yang al-haid dan juga junub. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan seperti ini yaitu tentang berdiam diri mereka yang mempunyai hadas besar di masjid. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga dikatakan oleh Imam Al-Bukhari wal Baihaqi Ibn Hazm Abdul Haq Ibn Rajab mereka mengatakan bahwa hadis ini sanadnya lemah hmm. dan sebab dari lemahnya hadis dikatakan oleh para ulama karena dalam perawinya ada yang bernama Jasrah binti Dijajah. Dan Jasrah binti Dijajah ini dikatakan oleh para ulama majhulah. Bahkan Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih mengatakan indaha ajaib. Ini merupakan jarh Imam bukhari Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih membaifkan pula hadis ini. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. La uhillu al-masjid lihaidin wala junubin. Lihaidin wala junubin. Nah. Mereka yang mengharamkan tidak diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai hadas besar berdiam diri di masjid ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Nah. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan berdiam diri ataupun lewat masjid berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu innal muslim la yanjus Sesungguhnya seorang muslim itu tidak tidak najis. Dan juga di sana tidak ada dalil dari Nabi Alaihi Wasallam tentang larangan bagi mereka yang junub ataupun perempuan yang haid ataupun an-nufasa di dalam berdiam diri di masjid. Karena hadis yang kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu sanadnya lemah sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dalil yang menyebutkan bahwa diperbolehkan orang-orang yang junub untuk berdiam diri di masjid dan juga al-haid wan nufasa berdalilkan yang diantaranya yaitu seorang perempuan ketika pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam yang membersihkan masjid. Itu seorang perempuan membersihkan masjid dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika pergi ke masjid melihat perempuan itu sudah tidak ada. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Gimana dia?" Para sahabat mengatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kenapa kalian tidak memberitahuku? Kemudian Nabi SAW pergi ke kuburannya dan sholat jenazah. Ini dalil menunjukkan bahwa perempuan yang di sana membersihkan masjid tidak lepas dari al -Hab. Dan juga di sana terdapat hadis yang lain dari Nabi alaihi wasallam yaitu seorang perempuan yang berdiam diri di masjid dan Aisyah uh, berbicara ataupun uh, ngobrol dengan perempuan tadi. Wahada fi zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga dalil yang menunjukkan bagi mereka yang junub diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid yaitu ahlus suffah. Ahlus suffah yaitu mereka orang-orang yang miskin, satu kelompok orang-orang miskin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan mereka berdiam diri di masjid. Tidak punya tempat tinggal. Berdiam diri di masjid. Dan mereka ahlu sufah dikatakan para ulama bahwa tidak lepas di antara mereka ketika mereka tidur di masjid di antara mereka yang bermimpi ihtilam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih beliau mentabwid bab naum lirijal fil masjid. Perbolehkan tidurnya seorang laki-laki di masjid. Dan seseorang yang tidur kadang tidak lepas bagi dia untuk al-ihtilam, bermimpi ketika tidur di di masjid. Allah taala a'lam. Taib. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiris sabil." Dikatakan oleh para ulama wala junuban ila abiris sabil yaitu seseorang janganlah salat dan dia dalam keadaan junub wa abiris sabil dikatakan oleh para ulama bahwa abiris sabil yaitu orang-orang yang sedang dalam keadaan safar Nah, hal ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa la taqrabu shalah wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban yakni janganlah kalian melakukan salat dalam keadaan junub ila abiris sabil kecuali abiris sabil bagi mereka yang sedang safar karena mereka yang sedang dalam keadaan safar tidak mendapatkan air boleh bagi mereka untuk bertayamum kemudian melaksanakan sholat walaupun bagi mereka dalam keadaan hadas akbar umpamanya hadas akbar bertayamum kemudian sholat nah. <clears throat> dan para ulama mengatakan dikhususkan di sini abir sabil disebutkan karena mereka yang sedang dalam keadaan safar kebanyakan mereka tidak mendapatkan air Kebanyakan mereka tidak mendapatkan air. Hal ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan juga para tabi'in seperti Mujahid dan Qatadah dan juga para ulama yang lainnya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu tidak najis yaitu kisah Fumamah ibnu Uthal Umama ibnu Usal ketika dalam keadaan kafir diikat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Wasallam di dalam masjid. Dan Nabi Shallallahu Wasallam tidak mengingkarinya. Para ulama mengatakan Sumama ibnu Asal ketika itu dalam keadaan musyrik. Diikat di dalam masjid. Ini menunjukkan diperbolehkan seorang muslim muslim walaupun dalam keadaan junub karena muslim itu tidak najis untuk berdiam diri di dalam masjid wallahu taala a'lam. Baik. <coughs> Dikatakan Allah taala Dan khulasa dari pembahasan yang kedua ini yaitu yang rajih diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai hadas akbar baik junub ataupun al-haid ataupun nufasa untuk berdiam diri di masjid karena dari tidak ada hadis dari Nabi Rasulullah SAW yang sahih larangan bagi mereka untuk berdiam diri di masjid dan ini adalah merupakan terjih dari al-Allah Masyaukani dan juga tarjih dari Al-Allamah Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih. Dan para ulama mengatakan akan tetapi perlu dilihat bagi mereka yang dalam keadaan al hayd dalam keadaan al-nifas, mereka untuk senantiasa menjaga jangan sampai darah haid itu keluar tembus hingga berceceran di masjid akan tapi senantiasa menjaganya dengan memakai pembalut atau yang lainnya agar masjid terhindar dari sesuatu yang najis karena darah haid najis darah haid najis qala hafidhahullah taala faida tawaddaa man alaihi hadatsun akbar jaza lahu al-lufku fil masjid apabila berwudu bagi mereka yang mempunyai hadas akbar diperbolehkan berdiam diri di masjid liqalihi ata raaitu rijalan ucapan apa ini seorang tabi'i raaitu rijalan saya melihat rijalan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wahum mujnibun mereka dalam keadaan junub Idza tawadda'u wudu'an lis-shalah. Apabila mereka berwudu wudu salat. Wal hikmah min hadza al-wudu takhfiful janabah. Hikmah di sini adalah untuk meringankan janabah dengan berwudu meringankan janabah. Wa kadzalika yajuz lil muhdits hadatsan akbar ayyamurra bil masjid limujarrad al-ubur minhu min ghairi al-julus fihi dan diperbolehkan juga bagi mereka yang mempunyai hadas yang besar ayyamur bil masjid untuk lewat masjid limujarrad al-ubur minhu ini hanya lewat saja min ghairi julus fihi tanpa duduk berdiam diri liqali ta'ala ila abiris sabil ay mutajawizin fihi lil khuruj minhu abir sabil yaitu orang-orang yang lewat di masjid wal istithna min nahi wal ibaha wa yakunu dhalika mukhassisan li umum qalihi sallallahu alaihi wasallam la uhillu al masjid li haidin wala junubin dan pengecualian larangan al ibahah yaitu dikhususkan sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam tidak dihalalkan masjid bagi mereka yang al-haid dan juga junub. Naam. Wa kadzalika al-musalla al-Eid la yal la yalbuthu fihi man alayhi hadathun akbar bighairi wudu'in wa yajuzu lahu al-mulur fihi minhu لأن النبي <coughs> صلى الله عليه وسلم قال tazilil huyad al-musalla. Dan juga al-musalla al-hid, musalla al-id. Dan juga tempat salat al-id. La yalbusu fihi. Perempuan tidak berdiam diri. Min man alaihi hadatsun akbar bighairi wudu. Bagi mereka yang mempunyai hadas akbar tanpa berwudu. Wa yajuzu lahu al-murur minhu dan diperbolehkan untuk lewat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam qala wal ya'tazil al hulyab al musalla dan hendaklah para wanita haid menjauhi musalla. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan ila abir sabil sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa abir sabil di sini adalah mereka yang sedang dalam keadaan safar tidak mempunyai, tidak mendapatkan air untuk mandi, mereka dalam keadaan junub, boleh untuk tayamum kemudian sholat. Dan para ulama mengatakan perbolehkan lewat bagi mereka yang junub dan juga perempuan yang haid dan juga perempuan yang nifas. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa yang pendapat yang rajih diperbolehkan mutlakon baik lewat ataupun berdiam diri bagi mereka yang mempunyai hadas akbar, junub ataupun perempuan yang haid ataupun nifas ataupun nifas. Nah, <clears throat> sebagaimana dalil-dalil yang tadi kita sebutkan karena tidak ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan hadis Ali bin Abi Thalib hadis sanadnya lemah afwan bukan hadis hadis Ali tapi hadis Aisyah Hadis Aisyah la wahilul masjid haidin wala junubin sanadnya lemah sebagaimana dibaifkan oleh para ulama wallahu taala alam. Taib. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari pembahasan fima yahrumu alal muhdis apa-apa yang diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas dan juga aman amalan apa saja yang telah kita lewati yaitu wal khulasah dari permulaan al-bab yang pertama menyentuh Al-Qur'an tidak boleh tidak diperbolehkan bagi mereka yang mempunyai hadas kecil ataupun hadas besar untuk menyentuh Al-Qur'an sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamasul mushaf illa tahir dan hadis sanadnya sahih kemudian yang kedua tidak berbolehkan bagi mereka yang mempunyai hadas kecil atau hadas besar salat sunnah dan salat wajib. Dan juga yang ketiga haram bagi mereka yang mempunyai hadas kecil dan juga hadas besar tawaf bil bait. Nah. Kemudian bagi mereka yang mempunyai hadas yang besar yaitu diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas besar membaca Al-Qur'an dan pendapat yang rajih diperbolehkan karena tidak ada hadis larangan dari Nabi Alaihi Wasallam bagi mereka yang mempunyai hadas yang besar untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, di sini disebutkan diharamkan bagi mereka yang mempunyai hadas yang besar dari janabah ataupun haid ataupun nifas untuk berdiam diri di masjid. Pendapat yang rajah wallahu taala alam jais diperbolehkan karena firman Allah Subhanahu wa taala wala junuban ila abiris sabin yang dilarang di sini yaitu salat. Yang dilarang di sini adalah eh, orang yang junub tidak boleh untuk salat ila abiris sabil kecuali bagi mereka yang dalam keadaan safar junub tidak mendapatkan air maka boleh untuk bertayamum kemudian salat. Dan disebutkan oleh para ulama Penyebutan abir sabil di sini adalah musafir karena kebanyakan mereka dalam keadaan safar tidak mendapatkan air. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta taghtasilu sehingga mereka itu mandi. Nah, sehingga mereka itu mandi. Nah. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha la uhilul masjid li haidin wala junubin. Hadis ini sanadnya lemah. Ada seseorang perempuan yang majhulah sebagaimana dibaifkan oleh para ulama imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih dan juga para ulama yang lainnya. Nah, dan tarjih mereka yang berpendapat berbolehkan mempunyai hadas besar untuk berdiam diri di masjid yaitu Al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih dan juga Al-Allamah Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih. Baik, insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru itu bab tentang adab qadail hajat. adab ada tentang membuang hajat insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. نقتفي إلى subhanakallahumma bihamdik Astaghfiruka wa atubu وأتوب Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.